Nah, ya, ini banyak sekali uh, pertanyaan yang dinaikkan berkaitan dengan apa yang terjadi di Tegal. Nah, dan berkaitan dengan ustadznya. Nah, dari tadi yang saya bacakan pertanyaan dan pertanyaan itu mayoritasnya ya syubhatnya dia. Nah cukup. Hah? Nah itu Mestinya orang yang akil, yang cerdas Orang yang betul-betul yuhibbul hak Mencintai Allah Menggantungkan agama yang pada Alkitab Sunnah pemahaman salah ya. Katanya orang Arab Al-Halim atau al ladin Yakhi bil syarat. Orang yang lebih, orang yang mulia ya, Cukup dengan tiga isyarat Nah, ya. Nah ini bukan hal-hal isyarat Kalam jadi hadis kita beri pertanyaan yang merupakan kebanyakan sifatnya dia dijelaskan dari tadi oleh kelas itu apa? Yang saham ini orang bukan lagi. Apa namanya dia? Beli. Terkait dengan masalah yang ada kejadiannya sudah terlalu terlalu lama. Jangan kebayangkan baru kemarin. Loh, kok tiba-tiba begini? Ya, sudah lama. Mungkin hampir 4 tahunnya lebih. Lama. Terakumulasi. Numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Beberapa waktu itu hampir pecah. Hah? Bukan beri lagi. Hah? Hampir pecah, bukan beri lagi. Hah? pecah pecah. teman Apalagi yang menjelaskannya, yang menyampaikannya, الأستاذ الفاضل أستاذنا ومعلمنا أبو إبراهيم محمد بن عمر السيد حفظه الله تعالى ورعاه itu gurunya sendiri gurunya sendiri mengerti betul siapa dia dari zaman dahulu dan mengikuti perkembangannya dari mulai sejak zaman dahulu didengarkan langsung ceramah-ceramahnya kaset-kasetnya, jawaban-jawabannya, taklim-taklimnya, nah, itu bikin tamawi. Bukan laporan tidak Dijelaskan langsung sama beliau. Kau tahu, dikarenakan beliau pernah menjawab pertanyaan di sebuah daurah. Di sebuah daurah. Ditanya masalah ini, terang-terang belum jawab. Sedangkan rekaman, uh, luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau saya seketika dapat info, dapat info, dapat info, dapat info. Beliau langsung diluruskan. Di kalangannya begini, di kalangannya begini, dan segala macam begini, dan segala macam begini. Ala ilmin di atas ilmu berbicara dia. Nasihat sekian kali. Nasihat demi nasihat, teguran demi teguran. Dan hanya hidup yang lagi dilihatnya. Kalau beliau dilipatkan, kalau manfaat dilipatkan. Arab Sayanglah ha? harap, Apa hatiku dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian yang ada di Tegal ini kehidupan demi kehidupan kerinduan demi kerinduan fitnah demi fitnah nggak cukup kalau seandainya alal hak kalau seandainya beliau itu alal hak nggak bakal seperti ini peristiwa yang ada seperti di dalam buah itu itu dikarenakan ada penyimpangan di dalam tidak mungkin yang namanya al-haq itu heboh, pecah, ribut itu tidak mungkin al-haq ya cuma al-haq itu ya mengumpulkan bukan memisahkan karena itu sebenarnya ini orang mengatakan dalam sebuah pernyataannya dalam bukunya Al-Fiqamah As-sunnatu makrunatun bil jamaah Fayuqal Ahlu sunnah wal jamaah كما أن البدعة مقرونة بالفرقة فيقال أهل البدعة والفرقة yang sunnah pasti berkaitan dengan jamaah persatuan. Maka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang namanya bid'ah itu pasti berkaitan dengan furqah pemecahan. Sini dikatakan ahlu bid'ah Oh. Paham ya? Kalau seandainya alal hak mungkin begini. Nggak mungkin begini. Kalau seandainya alal hak nggak mungkin kemudian muncul sekian banyak orang-orang yang taat kepada beliau. al hak itu tidak mengajari kepada orang. al hak itu mengajari tidak Al-Kitab bersunnah dengan pemahaman saya. kasih. Kalau al hak al hak akan muncul daripadanya pernyataan yang bagus, ilmu yang manfaat, eh? yang manfaat dan segala macamnya. Tapi tidak ada. Yang ada ialah eh? syukuran muncul satu demi satu. Terkolimi. Menggambarkan kepada semua dia kami Siapa yang membeli anda? Tidak ada. Hmm? Tidak hmm? ada. Semua itu pecah. Ya gara dia sendiri. Baru saya bukan karena uh, adanya penyimpangan tak mungkin seperti ini. Kalau semuanya lempang-lempang saja, katanya orang sekarang ya, lempang-lempang saja. Tidak bakal begini. Karena disampaikan oleh kita sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan hikmah, dengan lembut, dengan ilmiah, tenang. Bagaimana pondok orangnya juga tenang. Yang banyak orang kita sunnah, semuanya tenang, ada masalah apa-apa ya. Begitu muncul penyimpangan demi penyimpangan, syubhat demi syubhat, fitnah demi fitnah, goyang. Sebagaimana di beberapa tempat-tempat yang lainnya juga mengalami kegoncangan juga. Jika anak penyimpangan penyimpangan. Allah itu. Maka yang nanti masalah umum apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil أستاذنا ومعلمنا أبي إبراهيم Muhammad bin Umar al-Sayyid Allah Ta'ala wa terkait dengan apa yang ada ketika ini mereka dari ustaznya itu perkara hak tidak ada rekayasa tidak ada tipu daya semuanya dibangun di atas dasar ibrah penelitian ilmu dan upaya yang cukup lama sekian tahun lamanya diakumulasi akhirnya Tarbuat. Nah, maka mestinya antum itu orang yang cerdas. Yang cerdas. Jangan jadi orang yang belit. Sebagian dia Allah mustahil ucapan-ucapannya kurang nggak menyenangkan. Yang menunjukkan dia berapa? Hah? Yang muncul, yes, Al Ustaz Fulan Yusir, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahannya biaranya apa? Saya tidur. Nyebut dia Al-Ustaz. Nyebut Muhammad, Muhammad. Ustaz Muhammad, itu gurunya dia. Gurunya dia. Cara ya, itu. Tahu siapa dia. Al-Ustaz Muhammad punya Rasul ala sunnah termasuk dari al sunnah yang kibar, yang senior, hidden şey. Arabalar gibi. Maruf denen salafiyah ne? Maruf denen ta'al sunnahnya, ne? Maruf denen pandangan diribukan hizbiyah. Sekarang ini beliau sebagai momok yang sangat menakutkan bagi muhajirin. Dulu dilulukan sama mereka. Begitu beliau banyak menyerang mereka, wah menakutkan. Diserang di mana? Bahaya murid murid Barakallahu fikum. La yu'raf birrujud. Tidak pernah dikenal satu kali pun membantah lembah isyid. Membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak ada. Pernah dengar itu? Tidak pula dikenal musyarakahnya. Kamu syaratnya. Uh, eh, kerjasamanya. Dengan bahasa Idai yang lain. Wala kontak dengan fulan, wala kontak dengan alam, wala punya hubungan baik dengan fulan, wala dengan alam, wala. Sendirian. ada Diadakan ya, daurah-daurah masai dan segala macamnya. Kadang berhalangan. Seringkali ini cuma daurah umum saja. Kalau terakhir kemarin saya menjumpai beliaunya, yuk datang. Masya Allah. Jadi enggak oh, kita saja. Allah menyesal pasti nah itu ya. jadi selama sudah lama perbincangan-perbincangan terkait dengan beliau ini sangat lama haram itu dan sampai ke kalangan para dua terasa tidak tak Indonesia haram gitu. sampai tiar ya gimana lagi haram itu Wallahu taala alam bisawab. Maka semestinya uh, eh, bagi beliau taqallahu taala tahu diri. Rahimallahu ta'ala arafa qadar nafsih. Semoga Allah merahmati yang tahu diri. Manusia biasa ya. Ada salahnya, banyak salahnya. Barakallahu itu yang menegur antum ustadznya antum sendiri yang menyampaikan nasihat buat antum ustadznya antum sendiri kamu terima dengan baik, kamu introspeksi diri, yang salah katakan salah dengan jujur, jangan membuat makar, jangan laat, jangan membuat fitnah, jangan membuat syubhat, jangan membuat kata di kalangan salafiyin, bahwa Allah musta'an wa hawla wa la Jangan illa billah. jangan nasihat dan para ikhwah yang ada di sekitarnya, Allah yang suci. Bertakwalah kamu kepada yang suci. Istaqullahi ya hadhihi da'wah. Bertakwalah antum semua bertakwa dengan dakwah ini. Jangan antum gantungkan agamamu pada beliau, manusia biasa yang dicatat beliau. Haruslah itu. Dan jangan antum menjadi mutadilun. Tahu mutadilun? Mutadil itu ya kan yang memukul bendera, yang memukul anunya. Hmm, yani penyemangat lagi dia. Ya, ya, ya, ya Allah ya Allah. Ya Allah, anak sama antum enggak tenang enggak gitu. Akhirnya beliaunya tidak merasa ada kesalahan. Tidak merasa ada sebuah perkara yang menyimpang pada beliau. Tidak merasa memiliki syubhat. Kenapa? Adanya lupa belum tadi itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan jadi mutaddin. Kalau aku cinta kepada beliau, sayang kepada beliau, setia dari kebalimannya cegah dari kemungkarannya cegah cegah dari syubhat-syubhatnya unsur ahmad ahlaka dan al madluma kata Rasul bela kepada kamu yang zalim aku boleh kata Rasulullah ya yang mazlum kami tahu kami bela oh, boleh yang boleh bagaimana Rasulullah Dia mengatakan kamu cegah dia dari kezaliman itu mobil. Kalau kalau anda menyemangati dia, tenang Ustaz, jangan khawatir. Asyik mahat Asyir, Masjid Asyir, Yayasan Asyir, semuanya Asyir. Itu sama dengan antum menjerombokkan beliau ke dalam jurang kejahatan. Saya ibaratkan tulisan itu ke jurang ya, itu ke jurang ya. Yang lain mengingatkan istilah jurang, jurang, jurang. Salah ini, jangan begitu, jangan begitu. jangan terima, jangan terima. Nolak semua maksud yang ada. Masa dalam jurang? Sekarang satu macam nasihati. Ah, jangan lewat itu. Salah jalur. Sini, tiduran, tiduran. Akhirnya menyemangati. Ya Allah, usaha lanjut. Usaha lanjut. Usaha lanjut. Lanjut. asyik benar, usaha. Tenang. Ustaz mau kasur gitu. Atau kasur. Atau aku ingin uh, eh, pengamat. Atau bukan pengamat, Ustaz. Yang belum jur. La haula wa la quwata illa billah. ya, Pak. Apa ini? Kamu kalau cinta kepada beliau, nasihati, ditegur, diredam dari syubhatnya. Ya tetaplah. Untuk apa kita semua yang nanti untuk Allah? Apa, uh, apa gunanya, apa faedahnya mau bikin kehidupan itu kalau masih untuk Allah? Apakah bukan kehadapan dakwah? Ya Allah. Justru dakwah antum di Tegal ini sedang carut-carut, sedang disoroti dengan penampilan negatif oleh orang. Jauh sayang, jauh jauh. Di sekitarnya antum saja sudah mesti Lihat antum ini. Kurang kurang pas ya? ah ah mesti lihat Takullah, takullah di anfusikum, takullah di hati dakwah. itu. Anak mengucapkan semacam ini, dia lagi tangan. Saya sama beliau tidak pernah terlambat. Saya sama beliau teman. Arah kalau itu. Bahkan saya sama beliau satu hukumnya. Di sini beliau adik sepupu itu saya sendiri. Ibu mertuanya beliau adalah adik kandung ibu mertua saya sendiri. Tapi yang namanya al-haq Yufal, Al-haq itu kan. Bukan karena kebencian, bukan karena dendam, bukan karena emosi, tapi ini seperti ini. Ada dua itu. hutang orang sih. لا بقى الدنيا والخوف قال الذين اتقوا الله ولا تشركوا به أنتم شاكة تأوين Anda bersyukur kepada Allah terima ta'ala yang asli Lalu menolak belakang Kalau tegal masa Ya Allah kasihan aku Nah di rumah-rumah rumah ini Rumah ini Masuk ke masjid ini tidak boleh Yang ini tidak boleh Yang itu tidak boleh Ya Allah miskin masakin ya Hah? Dulu nggak sebanyak ini aku ini. Sekarang kritik. Katanya. Orang Allah itu. Kesempatan. Jadi sebuah tempat di masjid. Saya jauh dari sini. Menonton saya. Terus kita. Masuk kita ke bawah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Romo bang. Alhamdulillah. Dapat tempat. Ya Allah. Terus berkembang. Berkembang. Alhamdulillah. Dirintis. Ada masjid ini. Ada lembaga ini. Disyukuri. Jangan dirusak. Barakallahu itu. Maka yang nanti Allah. Setelah penjelasan Al-Ustaz Muhammad bin Rasul Allah. Dan setelah yang saya juga sampaikan dari awal sampai akhir tadi Barakallahu tidak sepantasnya bagi siapapun untuk kemudian masih larut kalau fitnah ini masih larut kalau pembelaan yang mematikan atau yang harus seperti yang dikabarkan tadi layan kamu ingin jalan baik bagus caranya para pun cegah beliau dari kemukaannya yang cegah beliau dari sifat yang ada tegur nasihati para itu terutama yang cintanya beliau tadi dan lurus dakwah salafiyah ditetapkan dengan kitab sunnah dengan pemahaman salah dengan bimbingan para suhad dengan bimbingan para hidayah dan para ulama itu mudah-mudahan Allah Azza